Kufur di pagi harinya, iman sore, ya, beriman di sore hari. Demikian keadaan hati. Maka kita selalu melakukan upaya-upaya bagaimana hati kita ini tetap di atas jalan Allah. Di antaranya, di antaranya dengan berdoa kepada Allah, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wahai zat yang membolak-balik hati tetapkan aku di atas ketaatanmu tetapkan aku di atas agamamu berikan istiqomah karena memang sifat hati berbolak-balik dan di antara yang bisa menguatkan dan menyuburkan serta menyehatkan hati kita dan menghidupkan hati kita adalah ar-ridha bi qada'illahi azza wa jalla. Faqala al للعبد فيما يكره درجتان درجة الرضا ودرجة الصبر فالرضا فضل مندوب إليه والصبر واجب على المؤمن حتم Penulis mengatakan bagi seorang hamba ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan ketika dia mengalami perkara yang tidak membuat dia senang membuatnya dia sedih tidak suka padanya memiliki dua derajat yang pertama adalah derajat ridho. Yang kedua adalah sabar. Dan ridho merupakan keutamaan Allah yang diberikan kepadanya. Sementara sabar adalah hukumnya wajib bagi orang beriman. Ketahuilah bahwa orang ketika dia menghadapi musibah, maka di sini penulis mengatakan ada dua derajat, ada yang ridho dan yang sabar. Namun kalau kita ketahui bahwa orang yang mengalami musibah itu ada empat keadaan sebagaimana penjelasan Syuh Muhammad bin Salah Sa'imin dan sudah pernah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu yaitu keadaan yang pertama ketika seseorang mengalami musibah adalah an yatasakhata imma biqalbih aw bilisanihi aw bijawarihi maka keadaan pertama ketika orang mengalami musibah dia kita sah, yaitu marah entah marah dengan hatinya marah dengan lisannya atau marah dengan anggota badannya adapun dia marah dengan hatinya naudzubillahi min dalik yaitu dia tidak dia mengatakan dengan hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mendoliminya ketika dia mendapatkan musibah tersebut. Adapun marah dengan lisan seperti dia mengatakan ya mencaci maki hari, mencaci maki waktu, dan mencaci maki apa yang ada yang dia, dia lihat. Atau bahkan juga sampai terucap, Ya Allah, engkau telah mendolimi aku. Engkau zalim, engkau tidak adil. Kenapa engkau berikan musibah-musibah seperti ini, sementara aku sudah melakukan apa yang engkau perintahkan. Sholat sudah kukerjakan, haji sudah kujalankan, sedekah sudah kukeluarkan. Kenapa musibah sudah berganti, tidak pernah berhenti. Dan yang ketiga adalah orang yang marah dengan anggota tubuhnya, entah dia menampar mukanya, menyobek-nyobek bajunya, atau melempar melempar barang dan seterusnya. Maka inilah keadaan yang pertama ketika orang mengalami musibah, waliyadzubillah dengan keadaan semuanya itu karena bisa menjerumuskan kita kepada kekufuran, kepada murka Allah Rabbul Alamin. Yang kedua adalah orang mengalami musibah dia bersabar, ya. Di mana bersabar sini pada hakikatnya dia tidak suka dengan apa yang dialami, namun dia tetap menahan dirinya. Dan yang ketiga adalah ar-ridho. Ridho yaitu dadanya lapang terhadap musibah tersebut, ya, dan dia mengalami musibah, ya, tidak sebagaimana orang yang sabar. Kalau yang sabar gak senang dengan musibah, tapi dia menahan dirinya. Adapun orang yang ridho adalah mereka menyenangi dengan belapan darah terhadap musibah tersebut dan yang keempat bahkan disebut karena beliau adalah bersyukur karena Nabi melakukan hal itu sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha kana idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillah ala kulli halin rawahu al عن عائشة رضي الله تعالى عنها والصحيح الألباني في صحيح الجامع Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melihat perkara yang menyenangkan, beliau mengucapkan Alhamdulillah yang telah menyempurnakan alhamdulillah dengan nikmatnya telah sempurna kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya telah sempurna kebaikan-kebaikan. Dan apabila, apabila beliau melihat atau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau mengucapkan, Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah atas segala keadaan. Maka, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Salih Al-Usaimin dalam syarat Radus Salihin, orang yang mengalami musibah dalam empat keadaan tersebut. Dan di dalam kitab ini penulis mengatakan memiliki dua derajat yang pertama ridho, yang pertama ridho dan kedua adalah sabar. Namun pada hakikatnya adalah empat. Yang pertama, orang yang mengalami musibah, dia marah. Entah marah dengan hatinya, marah dengan lisannya, marah dengan anggota badannya. Dan ini kita tinggalkan jauh-jauh. Hendaklah kita menyambut yaitu sabar. Karena wajib hukumnya kita bersabar. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Ya ayuhalladzina amanus biru wa Wahai orang beriman, bersabarlah kau bersabarlah kalian ya dan perkuatkan kesabaran kalian وأهل الرضا تارة يلاحظون wa المبتلى وخيرته لعبده في البلاء وأنه غير muttaham في qadaih. Adapun orang orang-orang yang ridho ketika mengalami musibah, terkadang mereka melihat hikmah musibah yang dialami mereka melihat kebaikan dari musibah yang dialami bagi seorang hamba dan dia tidak tertuduh fi qada'ihi. Dia tidak tertuduh dalam perkara apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ridho terhadap musibah, terhadap ketentuan yang Allah berikan, maka orang ini tidak tertuduh ya untuk apa? Untuk menuduh kepada Allah atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa semua adalah takdir Allah Rabbul Alamin sebagaimana Nabi bersabda qaddar Allah ala ma syaa fa'ala Allah telah menakdirkan apa yang Allah kehendaki Allah lakukan wa taratan yulahiduna 'azamatil mubtala wa jalalahu wa jalalihi wa kamala wa taratan yulahiduna 'azamatil mubtala وجلاله وكماله فيسترقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم dan terkadang orang yang ridho tadi, orang-orang yang ridho dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat, memperhatikan keagungan ujian, kemuliaan dan kesempurnaan ujian tersebut bahwa orang yang melihat ujian itu, orang yang ridho terhadap musibah yang Dialami maka orang yang ridho melihat bahwa ujian ini merupakan suatu keagungan bagi dia. Ridho ujian ini merupakan kemuliaan baginya, maka dia melihat dari sisi keagungan ujian tersebut bahwa kalau orang itu mendapatkan ujian musibah, hendaklah dia melihat bahwa Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Hendaklah dia melihat bahwa Allah akan berikan pahala kepadanya. Hendaklah dia memohon ampunan kepada Allah sebagaimana keterangan para ulama di antaranya juga dijelaskan oleh Muhammad Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin bahwa beliau mengatakan orang yang mendapat musibah hendaklah dia perhatikan dua perkara yaitu yang pertama minta pahala kepada Allah, yang kedua minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut, orang-orang yang ridha tersebut mereka tenggelam dalam pandangan tersebut yaitu dalam pandangan melihat bahwa musibah yang dialami merupakan keagungan, kemuliaan, kesempurnaan yang dia dapatkan. Ya, hatta la yashuruna alam sampai mereka tidak merasakan sakit, tidak merasakan pahit getirnya musibah yang dialami karena ridhonya subhanallah telah mengedepankan keridhaan kepada Allah atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yasilu ilaihi khawasu ahli al-ma'rifah wal mahabbah. Dan inilah ya yang bisa mencapai kepadanya adalah orang-orang tertentu dari kalangan orang-orang ahlul ma'rifah wal mahabbah, orang-orang yang bertauhid, orang-orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta rubbama talazzadu bima asabahum limulahadatihim sudurahu min habibihim sehingga bisa jadi dengan musibah yang mereka alami justru mereka malah yatalazzazuna Talazzadu yaitu mereka merasakan kelezatan, justru menikmati musibah yang dialami oleh mereka. Karena apa? Karena mereka memperhatikan yaitu dada-dada mereka ya uh, itu bahwa itu bersumber dari min habibihim ya bahwa musibah tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu bainar ridha was sabr Adapun perbedaan antara ridho dengan sabar adalah an-nasabru an-nasabra habasun nafsi wa kafuha anisukti. Bahwa sabar adalah menahan diri ya, yaitu menahan diri dari apa? Dari marah. Ma'a wujudil alam. Meskipun dia merasakan sakit, utamanni zawali dalik, dan dia berangan-angan, berkeinginan agar rasa sakit musibah yang dialami segera lepas darinya Wakaful jawarih anil amal bimuqtadul jaza. Dan menahan anggota badan dari melakukan-melakukan perkara yang menyedihkan tersebut. Ya, perkara-perkara merupakan konsekuensi dari orang yang merasa sedih, merasa sakit. Ya. Seperti orang yang sabar, sudah saya jelaskan berkali-kali pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka sabar tersebut terbagi menjadi tiga. Sebagaimana juga penjelasan Al-Imam Ibn Saimin yang terdapat dalam syarah Riyadus Salihin bahwa orang yang sabar tersebut ada tiga macam as-sabru fi ta'atillah as-sabru an maksiatillah was-sabru ala azdarillah sabar meskipun dia kehilangan mobilnya tetap menjalankan sholat berjamaah meskipun dia kehilangan pangkat dan jabatannya dia tetap melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tentukan. Meskipun dia di PHK, dia tidak stres, kemudian dia tidak pergi ke karaoke, tidak pergi ke pelacur, tidak pergi ke dukun, tidak pergi ke paranormal. As-sabr an maksiatillah, sabar menahan diri, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin, dia sabar atas atas takdir Allah bahwa semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dia yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an as samawati wal ard bi khamsina alf sanah." Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir makhluk ini 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Subhanallah. Hadis rawahu Muslim. Kalau kita sudah memahami ini dengan baik, maka tentunya kita akan melihat perkara-perkara tersebut dengan kacamata syariat dan mengembalikan semua perkara kepada pemiliknya yaitu pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau tidur bacalah Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik uhawwatu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta kalau engkau tidur bacalah yaitu ya Allah Allahumma aslamtu wajha ilaik aku menyerahkan wajahku kepadamu dan aku fawwadtu amri ilaik menyerahkan semua urusanku kepadamu menyerahkan urusanku semua kepadamu demikian pula doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin wahai zat yang maha hidup sendiri dan berdiri sendiri, maka aku memohon kepada engkau dengan sebenarnya, perbaiki semua urusanku, dan jangan engkau serahkan kepada aku urusanku meskipun hanya sekejap mata. Maka kalau orang yang beriman, yang memiliki pandangan-pandangan dengan kacamata syariat, melihat bagaimana sabda Rasulnya, melihat bagaimana firman Tuhannya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan merasa sedih, sedih memang iya, tapi dia tidak akan sampai kepada batas yang bisa menjerumuskannya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang pada ujung-ujungnya juga akan merusak dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana tidak Saudara sekalian? Seseorang yang mengalami musibah ketika dia di PHK dari pekerjaannya, kemudian dia tidak bisa bersabar, lalu dia datang kepada dukun. Bagaimana supaya atasannya tadi bisa digugurkan pula atau bisa diberi sakit atau bisa dimatikan sekalian dan seterusnya. Bagaimana orang kalau tidak sabar ketika anaknya sakit tidak sembuh-sembuh kemudian dia sedih berkelanjutan ya dan dia dalam hatinya akan bergumam ya Allah sudahkah aku bukankah aku sudah melakukan apa yang kau kerjakan sudahkah aku berdoa kepadamu sudahkah aku bawa ini anakku kepada dokter kepada tabib dan semuanya sudah kulakukan kenapa tidak kunjung sembuh. Namun bagi orang yang bersabar lebih-lebih kepada orang yang ridho dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang bersabar dan punya sifat ridho tentunya ketika dia belum mengalami perkara itu maka dia berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Sebagaimana doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami yang kami tidak mampu. Bukan berarti orang yang memiliki sifat sabar, orang yang memiliki sifat ribo, kemudian menantang Allah, silahkan uji aku. Silahkan berikan aku musibah. Tidak. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami yang kami tidak mampu. Maka ketika seorang beriman mendapatkan musibah dan berat baginya musibah yang dialami, maka dia kembalikan kepada Allah Rabbul Alamin dengan sifat sabar, bahkan kalau bisa dengan sifat ridho, dan kalau memang bisa lagi, yaitu dengan sifat bersyukur, karena semuanya adalah merupakan karunia dari Allah Rabbul Alamin yang sifat syukur ini dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan perkara-perkara yang tidak menyenangkan wa idha ra'a ma yakrahu qala alhamdulillah ala kulli halin segala puji bagi Allah atas segala keadaan adapun ridho kata muallif, kata penulis adalah insyirahu sadri wa fi'atuhu bil qada wa tarku zawal al alam wa in wajad al ihsa wajad al ihsa ihsas bil alam lakin al ridha yukhaffifuhu bima yubashiru al qalba min ruhil yaqin wal ma'rifah adapun ridha adalah lapang dada ya dan luasnya dada kita dengan ketetapan Allah Rabbul Alamin serta meninggalkan apa namanya tarkuzawul alam tidak peduli dengan sakit yang dialami ketika dia mendapatkan musibah tersebut meskipun pada akhirnya dia mendapatkan perasaan sakit tapi dengan sikap dan sifat ridhonya yukhaffifuhu akan membuat ringan padanya bima yubashirul qalb min ruhil yakin ya dengan apa yang dirasakan oleh hati karena apa karena keluar dari dan tumbuh dari ruhul yakin wal ma'rifah. Karena hati di situ terdapat banyak buah-buah iman, buah-buah keyakinan yang lezat dinikmati olehnya. Karena di dalam hatinya terdapat keridoan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Karena di dalam hatinya terdapat bahwa Allah dan yang segalanya bagi dia. Sebagaimana Nabi mengatakan, Salatun man wajada fihinna Salatun mangkunna fihinna wajada halawatal iman. Tiga perkara apabila terdapat pada seorang itu akan merasakan lezatnya iman. Di antaranya adalah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling cintai daripada yang lainnya. Maka orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan tumbuh rasa riba akan tumbuh yaitu lapang dada atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di dalam kita menggapai ridha Allah adalah di antaranya dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ridho tadi meskipun dia merasakan sakit, dia mendapatkan sakitnya, pedihnya musibah, pedihnya ujian yang dialami, maka dengan keridoan yang dia miliki akan meringankan dia karena apa? Karena ridho yang bersemi di dalam hatinya timbul dari ruhul yakin wal ma'rifah dari ruh keyakinan, keimanan dan ma'rifatnya kepada Allah Rabbul Alamin. Wa idza qawa ridha faqad yuzil al-ihsas bil alami bil kulliyah. Dan apabila keridoannya menguat, maka perasaan kesak, sakit ya rasa sakit yang dialami akan tercabut semuanya. Kalau kita lihat sejarah bagaimana orang-orang di zaman sahabat ada di antara mereka yang ketika melakukan sholat kena tembakan panah dan dia tidak memutus sholatnya karena apa? Karena dia sayang dengan rasa lezatnya ketika dia menjalankan sholat. Sakit yang dialami tidak terasa karena kelezatan dalam menjalankan sholat berbeda dengan kita, kena musibah sedikit, sholat sudah tidak karuan. Kena musibah sedikit, sholat kita bukan hanya tidak khusyuk, barangkali kita menunda waktu dan menunda waktu atau kalau perlu tidak melakukan sholat tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu inna Allah ta'ala bikistihi wa ilmihi ja'ala ar-ruh wal farh fil yakin war ridha. Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu taala anhu Sesungguhnya Allah dengan keadilannya, dengan dan ilmunya menjadikan ruh dan kebahagiaan dalam keyakinan dan ridho. Waja'al al-hamma wal, wal huzna fi syakki dan menjadikan kegundahan dan kesedihan dalam keraguan dan kemarahan. Maka keyakinan dan ridho ini akan mendatangkan yaitu kebahagiaan. Adapun keraguan dan sifat marah akan melahirkan kesedihan, akan melahirkan kegundahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidaklah musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11 Allah berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, maka hatinya mendapat petunjuk. Allah memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu atas segala sesuatu. Ma'asaba min musibatin bi'idnillah. musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa mayyumin billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Barang siapa beriman bahwa itu merupakan qada Allah, merupakan ketentuan dan ketetapan Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Maka hatinya diberikan kelapangan untuk bersabar, dilapangkan lagi untuk bisa ridho, dilapangkan lagi untuk bisa bersyukur. Berbeda dengan orang yang hatinya sempit, berbeda dengan orang yang mau tidak mau berpa tidak mau melihat kepada syariat Allah alias berpaling dari peringatan Allah, maka akan disempitkan. an fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka diberikan kehidupan yang sempit. Ya. Ketika melihat musibah seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi hidup dalam dunia ini. Ketika ada pihak, dari pekerjaan, benar-benar kelimpungan. Ketika dia mendapatkan sakit yang tidak sembuh, sembuh dari penyakit tersebut, seakan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, maka orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah, mengembalikan perkara semuanya kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sinar petunjuk, cahaya hidayah sehingga hatinya bisa melapangkan diri dan bisa membuat sabar ketika dia mendapatkan musibah-musibah tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersabar karena sangat mudah untuk diucapkan, namun perlu perjuangan, perlu upaya, perlu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bersabar. Hiyal musibah tusibur rajul ya'lam annaha min 'indillah yaslam laha wa yardha. Maka orang sebagaimana Al-Qamah mengatakan dalam firman Allah tadi, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah", barang siapa beriman kepada Allah, ya, bahwa Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya, yaitu ketika dia meyakini musibah tersebut yang menimpa orang tersebut dia tahu bahwa itu datang datang dari sisi Allah dan dia terima serta dia ridho. Ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam zata halawatal iman man radiya billah rabban wa bil islam dinan wa muhammadan rasula. Akan merasakan kelezatan iman orang-orang yang ridho kepada Allah sebagai Rob, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, dan dia ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Maka orang yang demikian akan merasakan lezatnya iman. Dan barang siapa ingin mendapatkan ridho Allah, apa yang harus dilakukan paling penting di sini adalah sebagaimana terdapat dalam surat At-Taubah ayat 100 sering kita dengarkan ayat tersebut yaitu Allah berfirman bahwa was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah dan Allah menyediakan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selamanya demikian itu merupakan keuntungan yang sangat besar yaitu merupakan keberuntungan yang sangat agung maka kalau orang ingin mendapatkan ridha Allah maka diantaranya yang harus dilakukan adalah kita mengikuti jalan atau cara beragama yang dilakukan oleh as-salafus soleh. Cara beragama yang dilakukan oleh para as-sabiqun al-awwalin, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Cara beragama yang dilakukan oleh para sahabat, muhajirin dan ansar, maka kita akan mendapatkan ridho Allah Rabbul Alamin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت ذنوبه rawahu muslim barang siapa yang mendengar azan kemudian membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin rasula ghufirat dunubuhu maka akan diampuni dosanya. Barang siapa mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin rasulah. ونظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى علي بن حاتم كئيبا فقال ما لي أراك كئيبا حزينا فقال وما يمنعني وقد قتل ابناي وفقئت عيني فقال يا علي بن يا علي من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله Suatu saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melihat Adi bin Hatim dalam keadaan sedih. Lalu Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Apa yang terjadi pada dirimu? Aku melihat engkau dalam keadaan sedih." Apa jawaban Adi bin Hatim radhiyallahu taala Beliau mengatakan bahwa tidak ada yang menghalangi aku, tidak ada yang menghalangi aku. Ya. Dan sungguh telah terbunuh dua anakku dan mataku mengalir air mata alias sedih dia ya maka Ali mengatakan wahai Adi bin Hatim barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah ya jar alaihi maka tetaplah berlaku padanya ketentuan tersebut wa kana lahu ajr dan dia mendapatkan pahala wa man lam yarda bi qada'illah dan orang-orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah jar alaihi tetap berlaku ketentuan Allah padanya dan gugurlah amal perbuatannya maka di sini kalau kita tidak ridho dengan qada illah ya, maka akan membuat terancam amal-amal kita yang kita lakukan. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu minta kepada Allah kekuatan, bisa sabar, dahbakan bahkan bisa ridho dengan ketentuan Allah. Dakhala Abu Darda radhiyallahu anhu ala rajulin yamutu wa huwa yahmadillah Faqala Abu Darda, "Usibta inna inna azza wa jal idza qada qada'an Abu Darda datang kepada seorang yang mau meninggal dan orang tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu Abu Darda berkata, "Engkau telah mendapat musibah sesungguhnya Allah asabta engkau benar sesungguhnya Allah ya asabta engkau benar sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila telah menetapkan satu ketetapan dia suka orang tersebut ridho dengan ketetapannya. Wa qala Abu Muawiyah fi qouli ta'ala fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah ar-ridha wal qanaah. Allah berfirman ya dalam surat uh, An-Nahl ayat 97 Allah berfirman man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ Barang siapa yang melakukan amal soleh, amal soleh di sini adalah amal yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Amal soleh adalah amal sebagaimana kata Fudel bin Iyad adalah amal yang ikhlas dan mutaba'ah. Amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang melakukan amal tersebut, laki maupun perempuan, sementara dia beriman, maka akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa maksud kehidupan yang baik di sini? Para ahli tafsir banyak memberikan makna, di antaranya Ibnu Abbas memberikan makna beri rezeki yang halal, yang baik. Ali bin Abi Thalib mengatakan diberikan qanaah, yaitu menerima. Kemudian juga Abdul Haq mengatakan rezeki yang halal dan ibadah dalam kehidupan dunia ini. Ya, Al Hasan, Al Basri, Mujahid dan Qatada dia mereka mengatakan tidak ada kebaikan bagi seseorang kecuali kehidupan untuk kehidupan seorang kecuali di sorga. Ya. Al Dhuhab juga mengatakan al-amal bin Toah wal insyirah biha, amal ketaatan dan berlapang dada dalam mengerjakan semuanya. Dan Ibnu Katsir mengatakan semua makna adalah benar karena memang kehidupan yang baik meliputi adalah diberi rezeki yang halal di dunia, kemudian diberikan ketaatan oleh Allah, mudah untuk melakukan ketaatan, kemudian juga akan diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah, akan juga diberikan as dan sebagaimana juga Ibnu Abbas mengatakan yaitu kebahagiaan dan juga semuanya akan diberikan atau dikembalikan lagi ketika berada dalam negeri akhirat yaitu al-jannah sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Al-Hasan Al-Basri, Mujahid Qutadah. Jadi kehidupan yang baik di sini bagi orang yang mau melakukan amal soleh, di mana amal soleh ini ibu-ibu bapak dan sekalian, saudara sekalian pendengar roja dimanapun saudara berada, amal soleh ini penting untuk kita mengulang-ulang dan mengetahui maknanya. Ya, amal soleh kata Hudal bin Iyad, innal amal idza kana خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على sunnah ini definisi amal soleh amal soleh adalah apabila ikhlas tidak sawab tidak diterima oleh Allah dan apabila sawab tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah sampai amal tersebut ikhlas dan sawab adapun ikhlas semata-mata karena Allah adapun sawab ada sesuai dengan sunnah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berapa banyak orang ketika mengadakan misalnya Maulid Nabi, Isra, Mi'raj, dan lain sebagainya adalah amal soleh. Tidak mungkin kalau tidak dikatakan amal soleh untuk dikerjakannya. Ketika menyelamati keluarganya yang meninggal sekian hari, sekian hari, meskipun sudah tahu bahwa sumbernya adalah konon dan konon, Bahkan dikatakan bahwa itu adalah per awal perbuatan orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha, orang orang Hindu di masa di zaman uh, Wali Songo dan seterusnya. Namun ternyata ya masih dilakukannya dan mengatakan sebagai amal soleh. Maka dalam ayat ini Surah An-Nahl ayat 97 ya amal soleh man amila amalan salihah min dzakarin wa unsa min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah Barang siapa mengerjakan amal soleh, yaitu amal, ibadah yang dilakukan, ikhlas semata-mata karena Allah, dan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pandang bulu apakah itu laki atau perempuan Allah tidak membedakannya apa kata Allah wahwa mukminun sementara dia iman yakin bahwa itu merupakan perintah Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah Allah Allah taala akan berikan kehidupan yang baik. Nah, di sini kehidupan yang baik di antaranya kata Abu Abu Muawiyah adalah ar-ridha wal qanaah, termasuk maknanya ar-ridha wal qanaah ridho dengan ketentuan Allah, qanaah dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan juga makna-makna yang lain yang disebut oleh Hafiz hafidh semua makna adalah benar karena meliputi semuanya seperti diberikan rezeki yang halal dalam kehidupan dunia, diberikan kebahagiaan, diberikan uh, apa namanya uh, ridho, konaah, ya, dan bahkan kehidupan di akhirat nanti diberikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketaatan kepada Allah kunci dari berbagai macam kebaikan. Sumber kebaikan adalah beramal soleh, melakukan amal soleh, yaitu amal yang dilakukan semata-mata karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW Alaihi Wasallam di mana dua perkara ini kalau dibahas memerlukan waktu yang sangat panjang. Ikhwan, Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Hasan mengatakan man radiya bima qusima lahu wasiahu wa barakallahu fi bima qassama lahu wasiahu wa barakallahu fi. Barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, Allah akan meluaskan dan memberikan berkah kepadanya. Waman lam yarda lam yasihu walam ibarik lahu fi. Dan barang siapa yang tidak ridha, maka Allah tidak akan meluaskannya dan tidak akan memberikan keberkahan kepadanya. Berkata Umar bin Abdul Aziz, "Ma biyak ma baqiya li sararun illa fi mawaqi'il qadar." Tidak membuat aku bahagia kecuali ketika aku menghadapi takdir. Nah maka inilah yang harus kita miliki sifat dan sikap seperti itu. Ada juga di antara yang mengatakan ya Abdul Wahid Abdul Wahid bin Zaid ar riba babullahil a'zam wa jannatud dunya wa mustarahul abidin. Ridha merupakan pintu Allah yang sangat agung dan surga di dunia ini serta membuat para hamba bisa istirahat, bisa tenang jiwanya. Bagaimana tidak jemaah sekalian? Bagaimana tidak seseorang ketika dia ridho dengan apa yang dialami, maka badannya akan merasa tenang, badannya akan merasa istirahat, merasa rohah. Ya. Wa ba'duhum lan yura fil akhir arfa' darajat min radina anillah ta'ala fi kulli halin faman wahaba ridha faqad tablughu afdal darajat juga ulama mengatakan di antara mereka salafus saleh mengatakan tidak akan dilihat eh, tidak akan terlihat di akhirat ya derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang ridho kepada Allah dalam segala keadaan dan barang siapa mendapatkan karunia ribo maka dia telah mencapai derajat yang paling utama maka kita ridho dengan ketentuan Allah ya namun hal ini bukan berarti menutup diri kita kemudian untuk tidak melakukan upaya tentu saja tidak Ketika kita menerima takdir Allah, menerima ketentuan Allah, ridho dengan qada Allah, bukan berarti orang yang sakit tidak berobat, bukan berarti orang sakit tidak berdoa. Hendalah dia berdoa, hendalah dia berobat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya, kemudian dia ridho kepada ketentuan Allah. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang bisa ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala karena betapa beratnya, betapa sulitnya orang-orang ketika dia mengalami musibah namun jiwanya tidak bisa menerima, jiwanya berontak bahkan jiwanya, nafsunya di mana nafsu ini selalu menyuruh orang kepada kejelekan, Jiwanya mengatakan, Ya Allah, kau tidak adil. Mengatakan, Ya Allah, mengapa ini datang silih berganti? naudzubillahi ini dalik. Lisannya mengucapkan dan apa yang dilakukan anggota tubuhnya sebagai saksi atas semuanya itu. Wal billah, mohonlah ampun kepada Allah, kembali kepada Allah. Apa apa namanya? Orang-orang yang tidak ridho tidak akan merubah ketentuan Allah dan mendapatkan murka Allah. Namun kalau kita ridho, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan pendengar roja dimanapun saudara berada semoga bermanfaat untuk selanjutnya kami kembalikan waktu kepada Al-Ah Al-Fadil Omar Hafizullah Ta'ala Tafadol Nah Ustaz, Jazakallah khairan atas materi yang Antum sampaikan di hari ini Dan untuk Anda para pendengar, kita akan masuk kepada sesi soal jawab Akan tetapi kami akan jeda rehat sejenak terlebih dahulu Ustaz Nah, Baik, para pendengar, kita akan lanjutkan sesi soal jawab setelah jeda berikut ini. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Para pendengar, selanjutnya kita akan kembali ikuti kajian berikut ini dan kita akan memasuki sesi soal jawab yang akan dijawab oleh Al-Ustaz Mahfuz Umri Al-Siyafilullah Ta'ala dari pembahasan kita di hari ini. Oleh karena itu, kami berharap sekali kepada Anda semuanya, baik Anda yang melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun yang melalui via telepon, diharapkan materi yang pertanyaan yang disampaikan adalah sesuai dengan materi di hari ini. Dan alhamdulillah Ustaz, kita sudah mendapatkan satu uh, sudah ada dari telepon kita di Tanjung Priok dengan Abu Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, ya silakan Pak. Ya, ya, mudah-mudahan ini sesuai dengan tema insya Allah saja. Ya. Uh, tahun 86, akhir 86 itu saya kena musibah. Dua mata saya tidak bisa melihat. sepanjang jalan sepanjang jalan antara uh, eh, 86 sampai 2000, 2009 itu Agustus istri saya meninggal saat banyak ya. ya. ujian cobaan di situ saat ya, ya, ya yang ya. saya inginkan eh, saya mohon doa dari Ustadz dan Pak jamaah Roja untuk mendoakan ya. saya bisa meningkatkan kesabaran, ketabahan iya. dalam menghadapi ujian-ujian yang sangat berat ini. Hampir-hampir saya tidak kuat menghadapi ini Masya Allah. Ya, ya. Iya, cukup Bapak. Ya? Iya, terima kasih ya. ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Sat. Mungkin juga dengan nasihat Ustaz ya. Iya. Kepada Bapak yang mengalami musibah tadi, hendaklah bersabar dan bersabar kembalikan semuanya urusan kepada Allah. Bukankah ketika kita merasakan sakitnya itu ya dan kalau kita tidak bersabar, toh juga ujian yang kita alami juga tidak akan terangkat ya namun kalau kita bersabar ya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di samping itu juga kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya sebagaimana Nabi bersabda idza arada Allah al-khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, disegerakan ya akibat dari perbuatan yang dilakukan, kesalahan yang eh, dilakukan oleh orang tersebut ya di dunia ini. Wa idza aradallah asyarra wa idza aradallah bi 'abdi asyarra amsakahu an dambihi hatta yuafi uh, eh, yaumal qiyamah bahwa apabila Allah menghendaki ke kejelekan kepada hambanya dibiarkan dengan dosa-dosanya dan akan dibalas nanti dari kiamat ya dari kiamat dan bahkan e, kalau Allah menghendaki man lebih khairan yusibu minhu kalau Allah berhendaki suatu kebaikan kepada hambanya akan diberikan ujian dan cobaan demikian pula ya dengan masalah e, dihilangkan pandangan ya yaitu misalkan diberikan kebutaan oleh Allah Subhanahu wa taala maka orang yang bersabar dengan itu ya maka akan diganti oleh Allah dengan dengan surga ya sebagaimana uh, terdapat dalam sebuah hadis ya barang siapa yang diberikan oleh Allah, dicabut kedua pandangannya oleh Allah dan dia bersabar maka akan digantikan oleh Allah dengan dengan surga ya. digantikan oleh Allah dengan dengan surga Kemudian kita berdoa kepada Allah ya, yaitu dengan doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendapatkan eh, apa, apa namanya uh, musibah yaitu ya Lillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah Lillahi wa inna ilaihi rajiun ya, sesungguhnya segala sesuatu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan ya dan mintalah pahala kepada Allah atas segala ujian yang Bapak alami. Insya Allah Allah akan mengganti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Jangan sampai kita uh, putus asa dalam hal ini ya sehingga kita keluar dari rel-rel agama ya seperti putus asa, kemudian mencaci maki Allah, yang mengatakan Allah tidak adil. Semua adalah atas kehendak dan kebaikan Allah yang diinginkan oleh Allah kepada orang yang mendapatkan musibah tersebut. Demikian Ahmad. Nah, dan kita juga berdoa semoga Allah tetap memberikan kesabaran kepada beliau dan juga memberikan ke, ke lapangan hatinya saat ya. Mudah-mudahan Allah hmm. demikian. Insya Allah demikian. Insya Allah. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan kedua dari Ummu Lubna di Cikarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, sila silakan Ummu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Afan Ustaz, Anda mau nanya, ya. ketakutan dan kegelisahan hati apakah termasuk ujian atau musibah? Terus apa obatnya? Ya, ya, khairan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, itu juga termasuk adalah kegelisahan hati ya. Semua adalah merupakan apa? Merupakan ujian dan cobaan. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma yusibul muslim ya, ma yusibul muslim ya, min hammin wala hazanin ya, uh, wala ghammin wala adha hatta syaukatu syakuha uh, illa eh, tidaklah menimpa seorang Islam ya dari kesedihan, dari kegundahan, dari apa saja sampai duri yang menusuk kepada ke kaki orang muslim tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala akan e, mengampuni dosa-dosanya. Maka di sini termasuk apa yang Ibu katakan tadi ya ma muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala aza wala ghammin hatta syauqatu syaquha illa kafarallahu biha min khotoyahu muttafaqun alaih. Tidaklah menimpa seorang Islam min nasabin wala dari musibah, dari sakit, dari hamin, kesedihan, ya, kegundahan dan juga penyakit apa saja yang menimpanya, bahkan duri yang menimpa kaki orang Islam kecuali Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Bagaimana agar kita terlepas dari semuanya itu, maka kesedihan yang seperti itu kita obati dengan kita membaca Al-Quran, dan memahami maknanya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi menjadi tenang. Oleh karena itu, banyaklah kita membaca Quran ya dan tidak hanya sekedar membaca, tapi kita fahami maknanya. Datang ke majelis ilmu, bertanya kepada orang-orang yang sekiranya bisa memberikan jalan keluar ya dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang uh, bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Beda ketika datang kepada psikiater, ya. Orang yang sedih disuruh ketawa. Ya, disuruh ketawa terbahak-bahak. Coba tertawa lepas terbahak-bahak. Ya. Padahal tidak akan bisa menyelesaikan itu. Disuruh mendengarkan musik. Ya disuruh jog, berjoget dan seterusnya itu kalau datang kepada psikiater dan itu dianggap semua hal yang biasa maka tidak akan mungkin kesedihan hati kegundahan hati ya itu bisa lepas dengan cara melakukan maksiat kepada Allah bahkan akan sebaliknya akan bertambah berbuah apa namanya kesedihan-kesedihan sebentar hilang namun akan kembali dan sulit untuk lepas darinya maka kalau kita Kembalikan kepada Allah dengan berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, insya Allah akan lepas semuanya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita berzikir kepada Allah, hati akan menjadi damai, hati akan menjadi tenteram. Demikian Ahmad. Nah, Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Iya, betul. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallahu. Ustaz, sebagai manusia terkadang kita merasa sedikit kecewa. Apakah ini termasuk dari tanda tidak ridho? Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, orang yang kecewa itu hal yang biasa, itu manusiawi. Ya, orang kecewa manusiawi. Namun ketika orang tersebut mengembalikan perkara yang dialami bahwa itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa bersabar bahkan bisa ridho dengannya lalu memohon ampun kepada Allah dan minta dibalas dengan kebaikan maka insya Allah akhirnya adalah kebaikan yang akan didapatkannya maka kecewa merupakan perkara yang manusiawi demikian Allah. Nah, Dan kita akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dari beberapa pertanyaan. Uh, Ustaz, bagaimana sikap ridho dan sabar yang harus dilakukan oleh seorang istri yang diuji oleh suaminya yang terus-menerus berbohong tentang takadutnya. Silakan Ustaz. Iya. Uh, sebenarnya masalah takadut ya itu memang tidak merupakan satu syarat untuk minta izin kepada istrinya ya. Kalau memang Eh, laki-laki uh, tersebut itu mampu sebagaimana Allah berfirman uh, eh, Sampihu ma tabalakum min nisa masna wa sulata wa ruba' fa in khiftum an la ta'dilu fa wahidah. Ya, nikahilah wanita-wanita yang kalian inginkan dua, tiga atau empat. Ya, kalau tidak khawatir, kalau khawatir tidak bisa adil maka satu. Maka ini tidak perlu izin. Namun kalau memang hal tersebut membawa kepada kemudaratan ya bisa dibicarakan dengan baik dan tidak perlu berbohong. Karena uh, apa namanya? Yakum wal kadib fa innal kadib yahdi ilal uh, yahdi fal, al, al kadib ya yahdi ila ila nar ya. Oleh karena itu janganlah sekali-kali untuk untuk berbohong. Maka bersabar kepada istri yang seperti itu dan katakan jangan berbohong karena berbohong itu akan menunjukkan orang kepada kepada neraka ya demikian Umar. Nah Ustaz, ada pertanyaan lain eh, apakah diperbolehkan suami itu berbohong dalam masalah ta'adudnya demi menjaga masalah Ustaz? Ya mungkin pada akhirnya juga ketahuan Ustaz seperti itu Ustaz. Iya. Iya, tidak tidak diperkenalkan untuk berbohong dan itu haknya suami kalau memang dia mampu ya kalau memang dia mampu lah hak suaminya dan kalau memang kebohongan jangan sampai dilakukan ya kebohongan jangan sampai dilakukan ya kalau sebelum ke arah bohong ya lakukan seperti uh, tauriyah ya tauriyah tauriyah itu menyebut sesuatu yang dekat tapi tujuannya yang jauh ya jangan sampai berbohong karena asyidku yahdi di ilal wal yadi ilal ilal jannah. Kejujuran menunjukkan orang kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan orang kepada surga. Ya. Adapun kebohongan yahdi ila ilan nar menunjukkan orang kepada kepada neraka. Demikian Umar. Nah, Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan ketiga dari penelpon kita Ustaz dengan Ibu Sugiyarti di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan um, Ibu. Nah, saya mau tanya. Saya alhamdulillah pas dengerin tadi Roja, ikutin sunnah insya Allah saya mengikuti. Tapi suami saya sekarang marah. Dia malah ngajak pisah panjang sama saya. Menurut Pak Ustadz gimana saya mohon doanya. Iya cukup umum. Dia yang ngajak pisah ranjang sekarang malah dia saya ngikutin sunnah malah dia marah. Sekarang katanya bilang pisah ranjang aja kamu kamu Iya, ya, ya. ya, cukup Ibu ya. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Uh, yang namanya hidayah, yang namanya petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Dan hidayah bisa datangnya dari berbagai macam arah, di antaranya dari teman, dari saudara, bahkan juga ketika membuka radio dan kebetulan mendengarkan rojak dan dia diberikan kelapangan dada untuk mendengarkannya. Maka uh, ketika menghadapi keadaan seperti itu, ya maka perhatikan kepada sang suaminya, tolong diperhatikan mana kira-kira sehingga yang salah, ya mana yang keliru ya sehingga sampai mengatakan dan melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu ya semoga ibu nanti bisa berhubungan langsung dengan saya kalau misalkan eh, apa namanya bertanya masalah hal seperti itu. Semoga Allah memberikan kemudahan dan ibu jangan khawatir Allah akan menolong, tetap bersabar dan berbuat baik kepada suami, ya, tetap berbuat baik dan taat kepada perintah suami selama itu tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah dengar bersama kalau memang ada perkara yang menyimpang ya yang mendengarkan rojak bukan 100 200 orang bahkan ribuan orang puluhan ribu orang mendengarkan radio ini dan tahu tentang isi radio ini ya dan mereka menerima apakah semua orang itu sesat ya sekian orang itu sesat kita bisa lihat kemarin alhamdulillah semua dengan izin Allah ya berkumpul di majelis yang satu yaitu di Masjid Istiqlal apakah semua orang itu sesat ya maka perhatikan sehingga nanti jangan sampai malah menjadi hujah menjadi dalil menjadi apa saja argumentasi yang hujatun alaik hujah atas kalian atasmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu bersabar ya. Sekali lagi saya sampaikan firman Allah am hasibutum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum masatumul ba'sa والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Apakah kalian masuk surga begitu saja, mengira masuk surga begitu saja, sebelum datang kepada kalian ujian-ujian orang-orang terdahulu yang sudah pernah diuji oleh Allah, yang mereka sampai goncang jiwanya, ada yang ditombak kemaluannya sampai meninggal, ada gergaji hidup-hidup, ada dimasukkan ke uh, ke bara api dan pada hidup-hidup, ya. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang mengikutinya mengatakan kapan pertolongan Allah datang. Ketahuilah pertolongan Allah sangat dekat. Maka ketika kita mau berjadi menjadi orang baik, mesti ada ujian dan cobaan. Harus tetap bersabar, ya, dan jangan e, apa namanya <clears throat> putus asa dalam hal ini. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah, jangan benar-benar semuanya yang mendengarkan radio ini, jangan sekali-kali meremehkan doa kepada Allah Doa adalah senjata senjata kita. Kita lemah, kita perlu berdoa kepada Allah. Demikian Umar. Nah, Ustaz. Dan selanjutnya kita akan angkat kembali pertanyaan yang keempat dari Ibu Lisa di Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Iya, uh, Pak mau tanya uh, ya. bagaimana cara memanage hati supaya ridho itu bisa didapat dari saya yang apa namanya ya? Uh, saya berumah tangga, tapi dari pihak suami itu baik dari saudara dekat maupun saudara jauh selalu uh, selalu me, apa ya namanya ya selalu me, mengganggu ataupun uh, mengganggu baik dari finansial maupun dari apanya gitu ke ke keluarga saya. Ya, Sekian cukup. aja. Ya, Ibu, cukup ya. Iya, ya. terima ya. kasih. Sama-sama, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Uh, barangkali harus dikoreksi ya kata-kata mengganggu tadi ya kalau memang misalkan ada ayahnya atau uh, saudaranya maka bagi suami ibu ya itu ada tanggung jawab nafkah ya sebagaimana keterangan dari Nabi SAW ya dan dijelaskan oleh Al Imam As-Sun'ani dalam kitab Subul Salam yang menjadi kewajiban suami seseorang laki-laki itu nafkah pertama istri, yang kedua adalah anak ya atau dibalik anak dan istri, lalu ibunya, lalu ayahnya, lalu saudara perempuannya, lalu saudara laki-lakinya. Itu kalau memang nafkah istri dan anak yang cukup dan ada kelebihan, ibunya kurang wajib memberikan nafkah kepada ibunya. Wajib berikan nafkah pada ayahnya, wajib berikan nafkah pada saudara perempuannya, wajib berikan nafkah kepada saudara laki-lakinya. Nah ini ibu, ya. Dan eh, kata-kata uh, mengganggu tadi barangkali perlu kita definisikan yang lebih baik lagi. Ya bahkan justru malah membantu itu, bukan mengganggu tapi menolong. Karena apa? Karena Sedekah yang diberikan kepada orang lain itu namanya sedekah saja. Kalau diberikan kepada kerabat, dekat maupun yang jauh, namanya as-sadaqah wasilah kata Nabi. Sedekah dan menyambung silaturahim. Maka kepada ibu, ya, dalam hal ini justru kalau bisa suami berbuat baik seperti itu, ketika ibu dan dan anak-anak sudah cukup, ya, ada kelebihan bisa membantu, ini merupakan kebaikan ibu Ya, dan ibu eh, yakinlah bahwa Allah akan mengganti semuanya. Ya, dan justru saling kerjasama antara istri dan suami dalam masalah kebaikan seperti itu. Dan kalau suami itu berbuat baik kepada keluarganya dan didukung oleh istrinya, saya yakin juga bahwa sang, sang suami akan berbuat baik kepada keluarga istri. Demikian pula, ya, karena apa al jazak min jinsil amal balasan sesuai dengan amal perbuatan. Oleh karena itu, ini saya pandangan saya bukan mengganggu justru malah ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan ya karena orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari berbagai macam masalah yang dihadapinya dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka demikian nah Ustaz dan selanjutnya kita akan angkat kembali penelpon kita di Setia Budi dengan Ibu Yati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Uh, Pak Ustadz, saya mau bicara ya. Uh, ini Pak Ustadz, keluarga saya tuh sangat kental sekali dengan idahnya ya Pak Ustadz. Uh, terus saya berdoa Pak Ustadz, karena anak saya enam, saya susu saya udah banyak ya. Saya takut uh, apa uh, meninggal saya tuh keluarga saya saya kalau malam kan berdoa do, uh, nih Pak Ustadz jangan sampai tercebur gitu dalam neraka uh, saya nggak rela ya Allah apa boleh tuh dok eh, Pak Ustad berdoa begitu Ya cukup Makasih, Ibu. Ya, Pak Ustadz, ya. ya. ya. Makasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, tentu saja berdoa agar keluarganya tidak terjerumus ke dalam neraka itu harus berdoa seperti itu dan bahkan orang yang melakukan kebinahan ya itu tidak kekal dalam neraka seandainya itu dia belum minta ampun ya dan apa namanya bid'ah juga bertingkat-tingkat ya tidak satu macam Adapun ancaman kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya neraka dan setiap, eh, kesesatan tempatnya neraka, setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka itu juga bertingkat-tingkat. Oleh karena itu tetap harus kita mendoakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk warga kita agar apa? agar bisa uh, jauh dari perbuatan bid'ah dan kita ajak pelan-pelan dan bersabar dengan doa semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya karena kebahagiaan yang paling besar yang didapatkan seseorang bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada keluarganya dengan perantaraan dia sebagaimana penjelasan Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah taala demikian Ahmad Nah Ustaz kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya dari penelpon kita Ustaz dengan Ummu Aulia di Cakung iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Uh, begini Pak Ustaz, uh, musibah yang mana sajakah yang uh, doanya kalau kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jurni musibati wa akhrifni khairan minha apakah itu musibah hanya untuk keluarga yang meninggal atau musibah mungkin dengan Nah, anak-anak yang susah kita menghadapi karena udah besar-besar laki semua ini Pak Ustaz. Apakah itu juga berlaku doa itu kita baca Pak Ustaz? Iya. Nah, ya. Demikian Pak Ustaz. Iya, Ibu. Hmm. Khair. Oh, iya. Assalamualaikum oh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan iya. Ustaz. Jadi doa yang kita baca untuk musibah untuk berbagai macam musibah tidak hanya untuk ketika orang meninggal dunia saja. Eh, kita membaca doa yang kita baca tadi ya ya apa namanya berdoa yang yang kita baca tersebut ya Allah gantikan aku dengan yang baik ya itu semua doa adalah kita baca ketika kita mendapatkan musibah apa saja ya, secara umum ya tidak hanya ketika melihat orang meninggal kemudian membaca doa tersebut akan tetapi dalam segala musibah kita baca doa itu demikian Allah Nah Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Iya. Iya. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah saya membuka cadar dengan alasan untuk memperlancar silaturahmi kepada saudara-saudara saya? Karena selama saya memakai cadar, hubungan dengan saudara jadi renggang dan saya merasa malu untuk silaturahmi. Apakah perbuatan ini termasuk dari kurangnya bersabar atau tidak ridhonya dengan keadaan tersebut dan juga saat mungkin mohon dijelaskan kepada saudara-saudara mana saja boleh menampakkan atau membuka cadarnya. Sukron. Silakan Ustaz. Iya, ya pertama masalah cadar ini para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum ya. Dan yang hukum yang paling ringan adalah adalah keutamaan yaitu sunnah ya. E, tidak wajib Ya, sementara ulama yang lain mengatakan adalah wajib. Jelas oleh Syalbani dalam masalah ini ya pada kitabnya Hijabul Mar'ah Al-Muslimah. Nah, maka di sini uh, melihat perbedaan pendapat seperti itu ya kalau kita yang berpegang sudah jelas misalkan berpegang kepada yang wajib ya maka tidak boleh dinampakkan ya aurat kecuali atau apa namanya wajah tersebut kecuali kepada mahramnya ya mahram seperti ayah saudara laki-laki, kemudian keponakan laki-laki, beberapa kepada paman, ya dari makhluk makhluknya Dan adapun kepada yang lainnya, maka tidak dibenarkan. Namun di sini perkara ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, ya sehingga dalam hal ini seandainya itu me, apa namanya menyebabkan kemodorotan yang sangat besar, ya maka mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita ya. Insyaallah kita kalau saya berpendapat itu masih silap para ulama ya dan mengambil pendapat yang keutamaan melihat dalil-dalil yang ada ya. E, di antaranya juga pernah Ali melihat wanita ya. Kemudian di wajahnya dipalingkan oleh Nabi SAW dan Nabi mengatakan lakal ula walaisa lakat saniyah bagimu pandangan pertama bukan yang kedua juga kepada Fadl Ibnu Abbas juga pernah demikian ya eh, bahwa ada wanita yang tidak pakai cadar itu dalil-dalil digunakan oleh para ulama bahwa cadar itu tidak wajib. Seandainya wajib tentunya wanita itu ditegur untuk menggunakan cadar. Allahu a'lam bisawab. Ya, maka di sini demikian juga dalam ayat ya kulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Ya, katakanlah kepada orang beriman agar menundukkan sebagian pandangannya. Ya, menunjukkan pandangan di sini pandangan pada wajah. Ya, Allah alam jawab dalam hal ini ya apa namanya kalau memang ini pendapat saya mudah-mudahan kalau salah bisa dikoreksi insya Allah kalau memang sampai menyebabkan seperti itu belum bisa menerima saudara-saudara ya karena mereka belum paham dan menyebabkan kerusakan di antara keluarga ya kalau misalkan bersama mereka ya mudah-mudahan Allah mengampuni tidak apa-apa untuk dibukanya tapi kalau memang anti yang bertanya bisa menahan dan bersabar, maka bersabarlah untuk tetap menggunakannya. Allah alam Nah, Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali Ustaz dari penelpon kita dan ini merupakan pertanyaan yang keenam dari uh, ikhwan kita dengan Pak Kamis Ludin di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ya. Ana bertanya begini Ustaz. Uh, sejauh mana yang disebut dengan bidah itu Ustaz? Karena kita tahu banyak sekali semenjak zaman Rasul dulu seperti misalnya tidak adanya speaker, uh, terus uh, kemudian saya dengar juga ada bid'ah yang hasanah kan Ustaz. Mohon dijelaskan Ustaz. Terima ya, kasih. Cukup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Emang eh, penjelasan seperti ini panjang, namun singkatnya begini. Kata-kata bid'ah itu pengertian secara bahasa adalah asyai al-mukhtar ala ghairi misalin sabit yaitu sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya itu makna secara bahasa maka speaker pun juga bid'ah ya radio ini juga bid'ah itu makna secara bahasa karena sebelumnya tidak ada sebagaimana firman Allah ma Kul ma kuntu bid'an minar rasul katakanlah bahwa aku ini bukan rasul yang baru ya dan ini badi samawati wal ard Allah yang mencipta langit badi ba'dal ain bid'ah badi samawati wal ard ya ya Allah yang mencipta langit dan bumi ini yang sebelumnya tidak ada itu secara bahasa dan makna yang kedua secara bahasa adalah yaitu uh, at-ta'ab wal kalal yaitu keletihan seperti orang Arab mengatakan abda'atil ibil idza barakat abda'atil ibil abda'a dan ain yaitu onta itu jatuh roboh ketika dia keletihan karena keletihan minat ta'ab wal kalal maka arti bid'ah itu adalah juga keletihan itu secara bahasa adapun secara istilah kata bid'ah itu maknanya adalah Ya satu yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan mendapatkan pahala. Ya, dan itu tidak dilakukan dan tidak dicontoh oleh Nabi SAW. Dan Nabi mungkin untuk melakukannya, tapi Nabi tidak tidak melakukannya. Maka itu bid'ah. Ya, maka di sini bid'ah yang maksud adalah dalam perkara ibadah. Ya, dalam perkara ibadah dan bisa terjadi ya dalam enam perkara ya seperti dalam masalah sebab misalkan tidak Allah tidak menyebab menjadikan sebab uh, berpuasa atau sholat pada malam nisfu Sya'ban ya kemudian melakukannya dengan sebab itu maka ini tidak dibenarkan ya kemudian sifat misalkan sifat dalam berwudu ya wudu kemudian uh, setiap apa namanya membasuh dari anggota tubuh membaca doa-doa tertentu tidak diajarkan atau sifatnya dirubah ya dirubah dengan uh, apa namanya dibalik-balik ya, dan seterusnya atau ya, dengan bilangan ya misalkan sholat yang seharusnya dua rakaat subuh ditambah satu atau dengan uh, apa namanya jenis seperti berkorban seharusnya dengan sapi, onta atau kambing, korban dengan dengan kuda misalkan. Ini penjelasan saya Muhammad bin Sona Al Utsaimin. Ya bahkan Bapak sekalian Bapak kepada Bapak bertanya, ya ada orang yang memang itu berpikir, pikir tidak apa-apa, tapi pikirnya bareng-bareng misalkan. Ya, maka di zaman Nabi pernah terjadi dan di ya, di zaman sahabat pernah terjadi hal itu dan ditegur oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Orang yang pikir bareng-bareng ada ada pemimpinnya. Kenapa kalian melakukan perkara yang tidak pernah dilakukan Nabi? Padahal mereka tujuannya baik yaitu berpikir, tapi gak dengan cara seperti itu. Ya, kemudian apa kata mereka? Kami tidak melakukan kecuali kebaikan wahai Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman. Apa kata beliau? Kami muridin khair lam yusibah. Berapa banyak orang ingin kebaikan tapi nggak sampai. Karena apa? Niatnya ikhlas, caranya itu tidak sesuai dengan petunjuk. Baca baca selawat, tapi selawat yang dibaca bikinan sendiri dan apa namanya kadang terkandung di dalamnya buat tawasul kepada selain uh, tawassul dengan uh, apa namanya selain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tawasul kepada Abu Badar tawasul kepada orang-orang sudah meninggal maka di sini kalau bicara masalah bid'ah sangat luas, kesimpulannya adalah yang dimaksud dengan bid'ah ada perkara yang baru dalam masalah ibadah yang tidak diajarkan Nabi kemudian dilakukan ya dan itu dengan tujuan untuk mendapatkan pahala. Demikian. Nah, Ustaz. Dan kita akan kembali angkat Ustaz pertanyaan yang berikutnya Yang ketujuh dengan Pak Eko di Rawalumbu Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Iya silakan Pak Eko Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fiik Allah Gini Ustaz Dalam menerima sebuah musibah Itu dari dari tingkatan-tingkatan yang tadi dijelaskan uh, sebab kan terkadang boleh jadi ada orang terkena musibah itu karena suatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala lantaran perbuatannya gitu Ustaz. Atau mungkin juga sebagian orang mendapatkan musibah karena ujian dari keimanannya Ustaz. Nah, kemudian bagaimana apakah bisa dikatakan kesamaan dalam hal kita menerima musibah yang merupakan ujian dengan yang merupakan sebagai teguran gitu Ustaz? Bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sabda Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, akan disegerakan ya akibat dari perbuatan dosanya di dunia. Ya, dan orang-orang yang mendapatkan ujian ya bisa jadi karena kesalahan yang dilakukan atau bisa jadi adalah memang ujian sebagaimana Nabi mengatakan asyadul bala Bala anbiya sumal amsal fal amsal yang paling berat cobaan adalah orang para nabi ujian para nabi ya dan nabi diuji apakah karena perbuatan dosanya tidak ya kemudian orang berikutnya ada orang berikutnya maka bagaimana kita bisa membedakan maka hendaklah kita jujur kepada diri kita masing-masing dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan cobaan dan ujian ketika kita mendapatkan musibah maka kita introspeksi diri ya bahwa apa kesalahan yang saya lakukan sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam salafus saleh ketika mereka lalai ya mengingat Allah ketika mereka bermaksiat, maka mereka mendapatkan pada kendaraannya, pada tunggangannya, pada pembantunya, pada apa budaknya, sesuatu yang tidak menyenangkan pada hartanya. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Makanya ihfadillah yahfad, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ketika tidak menjaga Allah, Allah tidak menjaga kita. Uh, oleh karena itu, semua pada intinya adalah kebaikan. Baik orang itu yang mendapatkan musibah karena perbuatan salahnya, perbuatan dosanya atau ujian dari keimanan yang dimilikinya seperti para nabi semualah kebaikan ya man yuridillah bihi khairan yusib minhu barang siapa Allah mendaki kebaikan kepada seorang akan diberikan ujian ya seandainya itu tidak berbuat salah dan demikian pula, demikian pula kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya ajalalahul uqubata fid dunya ajalah akan disegerakan al uqubah al uqubah di sini adalah ya yaitu perbu apa namanya balasan dari perbuatan dosa yang dilakukan di dunia dan justru kalau orang dibiarkan dengan kejelekan wa idza aradallahu bi 'abdi asyarra amsaka wa bihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan kepada hamba, dibiarkan dia dengan perbuatan dosanya dan akan dibalas nanti dari kiamat. Nah, ini yang harus kita perhatikan demikian. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah banyak yang masuk Ustaz. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya berobat dengan menjual harta benda, bahkan sampai berhutang? Apakah ini termasuk tidak ridho pada takdir Allah Ta'ala? Dan apakah orang yang berusaha keluar dari kesulitan termasuk juga perbuatan yang tidak ridho, Ustaz? Silakan, ya, Ustaz. Ya. ya, ini kesalahpahaman. Ya, Ridho bukan berarti kita tidak mengambil sebab. Dengan kita beriman kepada takdir Allah, ya tidak menafikan dan tidak menolak, tidak menampik, yaitu al-akhdhu bil asbab harus mengambil sebab. Bahkan ya kita disuruh untuk mengambil sebab. Seperti kalau ridho dengan takdir tentang harta, maka nggak mau kerja, salah. Fantasi rufil ardi wa betawu min fadlillah menyebarkan di permukaan bumi dan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan sakitnya kemudian tidak berobat salah ya. Likul lidah indawa setiap penyakit pasti ada obatnya ya. Namun ya bukan berarti obat itu yang menyembuhkan tapi Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang dikatakan tidak ridho ketika sakit harus menjual barangnya? Tidak. Ya, dia ridho dengan penyakit yang dialami. Ridho harus menjual barangnya untuk berobat karena memang disuruh untuk berobat. Demikian. Oleh karena itu, jangan salah paham, kemudian ridho, lalu berpangku tangan, duduk manis di rumah, yang sakit tidak mau berobat, ya, yang tidak memiliki penghasilan tidak mau bekerja, demikian dan seterusnya, yang tidak memiliki anak tidak mau menikah, ridho dengan ketentuan tidak mau mencari, maka semuanya ada kesalahan salah paham dalam memahami takdir. Maka di dalam memahami ridho terhadap ketentuan Allah, pertama kita tetap yang namanya al ikhtiar al-akhdhu bil asbab, yaitu berusaha mengambil sebab-sebab. Yang kemudian yang kedua adalah berdoa. Dan yang ketiga adalah kita bertawakal. Ya, bertawakal. Kemudian seandainya kita mendapatkan uh, mendapatkan kebaikan ketika kita sudah berusaha dan berdoa dan sudah bertawakal dapat kebaikan, dapat yang kita inginkan kita bersyukur. Ya, dan seandainya kita mendapatkan kegagalan kita bersabar dan kita bahkan kita ridho dengan kegagalan itu dan kita berhenti dari kegagalan tersebut mencoba dan mencoba lagi. Demikian. Nah, Ustaz dan kita akan angkat kembali Ustaz pertanyaan dari pesan singkat. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, jika seorang kakak masih selalu merasa bersalah bila ia mengingat tidak dapat mengabulkan permintaan terakhir adiknya sebelum meninggal, apakah ia termasuk tidak ridho dengan takdir Allah? Terima kasih. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Uh, tolong Omar. Ya, baik. Lagi, baik, Ustaz. Kakak, ya. ya. Ustaz, jika seorang kakak masih selalu merasa bersalah apabila ia mengingat ia tidak dapat mengabulkan permintaan terakhir adiknya sebelum meninggal, apakah kakaknya tersebut termasuk tidak ridho dengan takdir Allah, Ustaz? Silakan, Ustaz. Oh, tidak, ya. Lihat permintaannya baik atau tidak, ya kalau memang tidak baik, memang tentunya tidak bisa dipenuhi. Tapi kalau permintaan itu baik, apakah termasuk wasiat misalkan adiknya minta agar nanti kalau apa namanya e, minta agar uh, barangkali dibangunkan untuk masjid atau apa, ya Nah, maka wasiat tersebut harus dijalankan kalau memang ada wasiat yang baik seperti itu. Ya, tapi kalau minta misalkan dibelikan sesuatu untuk dia karena nggak ada kemampuan tidak tidak termasuk seperti itu dan tidak perlu disesalkan karena sekarang yang dihadapi oleh adik tersebut dalam alam barzakh berbeda dengan alam musyahad tidak bisa dibandingkan dengan alam dunia ini justru yang dibutuhkan adalah sekarang doakan ya kemudian doakan bersedekah yang pahalanya ditujuan kepadanya maka itulah yang harus dilakukan oleh yang hidup kepada orang yang yang meninggal ya jangan uh, karena dia dulunya minta diberikan ini makanan atau pakaian atau apa saja kemudian nggak dikabulkan keburu meninggal dunia kemudian menyesal menyesalnya memang itu ma manusiawi ya karena seperti itu tapi jangan berlarut-larut ya justru nanti akan bisa menyebabkan kelarutan seperti itu ya bisa menyebabkan kesalahan kepada kepada orang tersebut. Ya, banyak kesalahan bisa dengan tidak rito ya, dengan adanya adanya meninggal seperti itu dan bisa me, me, apa bisa terjerumus kepada apa namanya menyesali takdir dan seterusnya dan jangan sampai berlarut-larut seperti itu justru yang dibutuhkan orang yang meninggal adalah doa dan doa ya pahala yang ditujukan padanya dari sedekah ya, atau haji yang dijalankannya kalau memang dia belum haji. Demikian. Nah, Ustaz. Kita akan angkat kembali Ustaz dari pertanyaan lewat telepon Ustaz. Iya. Ya. Dari Abu Izzah di Jati Asih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak. Eh, barakallahu fiik, Ustaz. barakallah. Ya, Ustaz. Yang pertama ini, Ustaz. Ada orang mengatakan bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Yang lain mengatakan, oh sabar itu ada batasnya. Ya. Nah, katakanlah kalau sabar itu ada batasnya dalam hal apa saja. Apa contohnya kalau kita disakiti oleh orang, oleh orang kafir kita terus bersabar atau sekali waktu kita lawan mereka atau bagaimana? Iya cukup Abu Jadi, ya. ya. Eh, satu lagi masalah tadi yang masalah itu kurang kurang jelas itu yang masalah apa cadar ya akhwat nah. tadi kelihatannya Ustaz ini agak ragu jawabnya ini nggak kurang kurang tegas gitu ya bagaimana nah. dengan ada uh, ada kaidah mengatakan uh, darul mafasid ala jalmil masalih itu Jazakallahu Ustaz assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi Uh, adapun sabar ada batasnya, tidak ada batasnya. Sabar kembali kepada tiga persoalan tadi ya sabar dalam kita taat kepada Allah sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar menghadapi takdir Allah dan orang yang dikatakan apa namanya uh, laisa uh, apa namanya orang yang dikatakan bisa mengalahkan orang lain ya bukanlah orang yang bisa mengalahkan orang tersebut ya tapi orang alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia dalam keadaan marah. Ya. laisa syadid ya, bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang bisa mengalahkan orang lain. Tapi adalah orang yang kuat adalah orang yang bisa amla alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Ya. Nah, kemudian berkenaan dengan masalah cadar tadi, ya bukan saya ragu, ya Eh, dalam hal ini. Karena apa? Sekarang saya bertanya, apakah akhwat tersebut berpegang kepada pendapat yang wajib atau yang tidak wajib? Ya. Kemudian terkadang banyak orang saya berpegang kepada yang wajib. Ketika ditanya dalil mana yang dipakai, tidak bisa menjawabnya. Ya, berpegang kepada yang tidak wajib. Bagaimana dalilnya? Tidak bisa menjawabnya berarti dalam hal ini masih masih taklid, yaitu masih ikut-ikutan. Nah, Cuman oleh karena itu, ya ketika kalau memang dia berpegang kepada yang wajib, ya, maka dalam hal ini harus tetap digunakan, ya, kalau dia bisa bersabar dengan menggunakannya. Tapi kalau berpegang kepada yang tidak wajib, maka lihat, ya, dengan kaidah tadi misalkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih ya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih yaitu menghindari kerusakan itu didahulukan daripada mencapai kebaikan dan itu tidak mutlak seperti itu ya tidak mutlak ya ada kaidah-kaidah yang lain kalau memang ada apa namanya uh, tarku al-maslahah ar-rajihah la yajuz jalbi al-maslahah al-mauhumah misalkan meninggalkan maslahat yang jelas-jelas tidak boleh ya dalam rangka mendapatkan masalah yang belum jelas. Ya, maka di sini kembali kepada si akhwat tadi, bisakah menunjukkan dalil ya bahwa dia berpegang kepada yang wajib? Kalau dia berpegang kepada yang, ya, pada yang wajib, ya maka bisa jadi ya meninggalkan yang wajib itu boleh dalam keadaan darurat kalau memang sudah keadaan darurat. Maka dalam hal ini ya memang jawabannya adalah sangat subjektif sekali melihat keadaan ya melihat keadaan oleh karena itu lebih baik ya uh, apa namanya bisa nanti bertanya langsung ya dengan keadaan tersebut demikian Omar. Ah, Ustaz. Baik uh, kita akan angkat kembali set pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Umu Raisa di pasal Minggu, Anda punya anak laki-laki dia sering marah-marah dengan marah-marah yang tidak jelas. Karena anak masa dia ujian bagi anak Nah, dan apakah dan bagaimana saya tindakan saya terhadap anak tersebut Ustaz? Silakan Ustaz. Iya tentunya ibu tetap sabar harus dilakukan. Apakah akan mendoakan kejelekan bagi anak? Kalau mendoakan kejelekan kepada anak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya apakah kita tega? Ya. Sejahat-jahat anak maka orang tuanya akan kasihan ketika melihat anaknya tersebut ini dalam keadaan uh, terkapar dalam keadaan apa namanya bertindak dan seterusnya. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada semua saudara sekalian, saudaraku yang aku cintai karena Allah, jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah, ya bahwa hati itu hati seorang hamba itu berada di antara dua dimarinya Allah. Ya inna quluba bani Adam fi isbi'ai baina asabi rahman yasifu haitsu yasha bahwa hati seorang hamba itu berada di antara jari-jemarinya Allah Allah akan memalingkan kapan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya oleh karena itu jangan sekali-kali untuk apa namanya berputus asa dengan keadaan itu tetap bersabar dan bersabar sabar di sini tiga macam kadang-kadang terlupakan ya definisi sabar di sini Sabar pertama tetap taat kepada Allah. Sabar kedua jangan sampai bermaksiat. Sabar ketiga ya yaitu sabar menahan ya ujian tersebut, sakit ya tersebut ya. Dan bukan berarti harus diam ya, tetap melakukan upaya-upaya yang bisa me, apa namanya keluar dari masalah tersebut. Yang terkadang harus melakukan tindakan yang lembut, yang terkadang harus melakukan tindakan yang tegas. Ya. Sesuai dengan keadaannya. Demikian. Nah, Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan dari, dari penelpon Ustaz yang terakhir Ustaz untuk ya, untuk ya, sesi ya, kita ya. soal jawab ini Ustaz ya. Iya, iya. Baik, dari Ibu Mega di Pondok Gede Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Mega pertanyaannya. Iya. Apakah sama pasrah dengan ridho? Ya, ya. terus uh, gimana dengan wanita yang belum dapat pendamping hidup uh, apa tuh sebabnya? Apa tuh maksudnya uh, apa tuh uh, apa uh, maksudnya ikhtiarnya yang sapi. Ya, cukup ilmu. Ya. ya. Terima kasih. Terima kasih sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pasrah dan ridho ya. Ya itu sebagaimana yang definisi ridho tadi. Ridho itu adalah lapang dada. Ya. Dan menerima dengan takdir Allah dan dia tidak peduli dengan sakitnya yang dialami. Ya. Namun bukan berarti dia harus diam, tidak harus mengambil upaya, harus melakukan tindakan-tindakan. Kalau sakit, ya dia tidak ngomel dengan sakitnya, tidak marah dengan sakitnya. Dia tetap sabar dan menerima saya sakit, tapi dia berobat. Dia berdoa pada Allah. Demikian dengan seorang wanita yang tidak memiliki pendamping, dia bersabar, riba, pasrah, ya. Apakah harus diam? Tidak. Apakah ada cara syar'i? Ada ya di antaranya menawarkan diri kepada laki-laki yang sekiranya agamanya baik. Apakah itu suatu aib? Tidak. Itu dilakukan oleh juga oleh sahabiah di zaman Nabi SAW menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW Ya, dan juga uh, Umar bin Khattab menawarkan putrinya kepada beliau. Ya, saling menawarkan di zaman sahabat. Anaknya ditawarkan, adiknya ditawarkan, saudara ditawarkan kepada laki-laki yang sekiranya dilihat dari sisi agamanya, dari sisi ketakwaannya, dari sisi tanggung jawabnya memiliki kemampuan untuk ke sana. Sehingga jangan merasa aib, bukan aib itu. Daripada harus terjatuh kepada orang yang belum jelas, kepada orang yang belum dikenal. Ya, sehingga penyesalan yang yang ada. Demikian. Demikian Umar barangkali. Nah, Sampai di hmm. sini hmm. akhir ya. Iya, silakan ya, ya, dan kesimpulannya dari kajian ini adalah hendaklah kita menjadi orang-orang yang ridho, ya sabar, bahkan bisa ridho, bahkan bisa bersyukur dalam menghadapi musibah-musibah yang ada. Semoga ini ridho ini adalah penyejuk hati kita, ya sebagai obat bagi hati kita yang menghidupkan hati kita sehingga di dalam menghadapi persoalan kita tetap bisa tegar dan mengembalikan semuanya kepada Allah sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.